مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم Dari An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya perkara halal jelas dan perkara haram jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubuhat yang samar-samar. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubuhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubuhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah larangan Ditakutkan ia akan terseret pada tanah larangan tersebut. Ketahuilah, setiap pemilik, setiap raja ada daerah larangannya dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara haram. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging yang bila dia baik maka akan baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak maka rusak pulalah seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan hafizahullah taala An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma huwa wa abuhu Bashir bin Amr al-Ansari sahabiyani. An-Nu'man ibn Bashir beliau dan ayah beliau Bashir bin Amr al-Ansari adalah dua orang sahabat. Dua orang sahabat, ayah atau anak dan ayah sama-sama sahabat radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram juga jelas. Perkara haram jelas dari apa-apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa ia adalah halal atau dinaskan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya di dalam firman Allah Jalla fi'ula dalam suratul Maidah ayat yang pertama, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nas tentang halalnya hewan ternak dari onta, sapi, kambing dan peranakannya dan yang lainnya. Fabarakallahu fikum. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a. Dan Allah menghalalkan jual beli. Maka al-bay' jual beli adalah perkara halal. Selama jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakjelasan. atau mengandung unsur penipuan maka hukum asalnya adalah halal. Dan ini termasuk di antara usaha terbaik. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berdagang, beliau berjual beli. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala nafkan bahwa ia adalah halal, maka seseorang mengambilnya sebagai usaha, mempergunakannya, memanfaatkannya, selama datang penjelasan dan keterangannya. Qala wa innal harama bayyinun dan sesungguhnya perkara haram juga jelas. Yaitu apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia adalah haram. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril ayat. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga menerangkan dalam surah Al-Isra ayat ke-33. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak dengan alasan yang benar dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memerangi jiwa yang terjaga tanpa alasan yang hak tanpa dasar yang yang hak yang dibenarkan Dalam ayat yang lain Allah Jalla fi'ula menyatakan dalam Al Isra ayat ke-32 wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina sesungguhnya zina itu adalah fahishah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Qala la taqrabuhu, jangan kalian mendekatinya, yakni utrukuhu, tinggalkan perbuatan zina, watruku al-wasa'il allati tuqarribu ilaih dan tinggalkan pula wasilah-wasilah, perantara-perantara, pendukung-pendukung, perangkat-perangkat yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina." Seperti memandang bersendiri dengan wanita yang bukan mahram. Ikhwan Fiddin, al muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maka atau demikian pula Allah sebutkan Wa halallahu al baya wa harrama riba Dalam surah Al-Baqarah 275 dari lanjutan ayat tadi yang sempat kita baca dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli wa harrama riba dan mengharamkan riba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nas tentang haramnya riba. Maka apa yang Allah terangkan. Atau yang diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu perkara halal kita ambil. Dan apa yang Allah dan Rasulnya terangkan bahwa dia adalah perkara haram. Maka kita tinggal. Tidak ada di sana ruang untuk ragu, untuk bingung, untuk goncang. Kecuali orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan dan hawa nafsu. Dia akan berada dalam keraguan-raguan. Ketika mendapati nas dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyatakan qala wa bainahuma mustabihatun dan di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang samar-samar. Ya'ni hunaka umurun mustabihatun bainal halal wal haram. Di sana ada perkara-perkara syubhat di antara halal dan haram. Tidak diketahui ini halal ataukah haram. Karena tanazza'a fiha al-adillah dalil saling bertolak belakang, bertentangan lahirnya Namun hakikatnya tentunya tidak ada dalil yang saling bertentangan, tapi kadang dalam pemahaman kita nampak dia sesuatu yang bertentangan dan bertolak belakang. Satu dalil menyembuhkan, menyebutkan atau menunjukkan dia halal, dalil yang lain menyebutkan dia haram, Maka inilah di antara sebab yang menjadikan terjadinya perselisihan di kalangan ulama. Sebagian berfatwa boleh, sebagian berfatwa haram. Karena masing-masing pihak menguatkan sisi yang sebelah sini sesuai dengan dalil yang tampak bagi mereka rahimahumullahu taala. Maka ini tersamarkan. Tidak diketahui ini halal ataukah haram. Maka jika menjumpai yang demikian jika menghadapi situasi yang demikian, maka ditinggalkan. Sebagai upaya berjaga-jaga dan bentuk kehati-hatian untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sampai perkaranya jelas. Sampai perkaranya jelas. Maka ketika sudah jelas bahwa ini haram, ditinggalkan. Dan ketika jelas bahwa ini adalah halal, maka diambil. Adapun sesuatu yang belum jelas, yang masih tersamarkan, maka barakallahu fikum sebagai bentuk kehati-hatian maka perkara tersebut ditinggalkan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala qala la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Li'anna aktsaran nasi juhalun. Karena kebanyakan manusia memang jahil. Manusia jahil. Manusia itu bodoh. Tidak mengerti, tidak mengetahui. Mereka tidak mengerti metode pendalilan dan cara mentarjih. Menguatkan sebuah persoalan. Tidak mengerti jenis-jenis dalil dan bagaimana cara pendalilan terhadap dalil yang dia jumpai. Terkadang didapati sebuah dalil ternyata tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan terhadap sebuah perkara tertentu. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, dalla ala annal qalila minan nasi ya'lamuhunna." Menunjukkan bahwa yang sedikit dari manusia mengetahuinya. Atau ada manusia yang mengetahuinya dan jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit. Siapa mereka-mereka yang sedikit tersebut? Mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang memiliki kekokohan dalam keilmuannya. Mereka adalah para ulama ar-rabbaniyun, Mereka mengetahui perkara syubhat tersebut. Apakah ini halal ataukah ini haram? Yang demikian ini barakallahu fikum disebabkan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Mengetahui kawaid-kawaid, kaedah-kaedah, pendalilan, dan untuk menguatkan suatu permasalahan. Mereka tahu dan mengerti dalil, serta tahu bagaimana cara pendalilan metode pendalilan atas dalil yang mereka jumpai, yang mereka dapati. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada para ulama. Maka barang siapa yang jelas baginya ini sebuah perkara haram, diambil yang jelas baginya ini perkara haram ditinggalkan. Dan yang tersamarkan fa innahu yatawaqqaf anha. Dia tawakuf, abstain. Ini sikap ketika menjumpai perkara subuhat Oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan, "Faman syubuhat." Ai maknanya adalah ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan. Ia menjadikan antara dirinya dengan perkara syubhat itu tameng menjadikan dirinya dengannya sebuah penghalang. Yang berarti apa? Wahia atara, tinggalkan. Artinya, maknanya adalah tinggalkan. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubuhat, faqad istabara alidinihi wa irdih. Dia telah membersihkan dirinya. Dia telah mensucikan agamanya dari mengerjakan perkara-perkara haram. Dan mensucikan, membersihkan kehormatannya. Perhatikan barakallahu fikum. Orang yang demikian ini kata Nabi alaihi salatu wassalam faqad istabra'a lidinihi wa irdi Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubuhat maka akan terwujud padanya dua hal. Satu, bara'atul din, yakni taharatuhu wa nazahatuhu. Kesucian dan kebersihan agamanya. Dan wa taharatul irq, kesucian dan kebersihan, kehormatan dan harga dirinya. Maka barakallahu fikum. Dua keistimewaan yang besar ini Maka dua keistimewaan besar ini, kesucian agama dan kesucian harga diri dan kehormatan, akan mengharuskan mewajibkan bagi seseorang untuk tidak istijal fil umur alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha jangan terburu-buru jangan tergesa-gesa sampai perkaranya dan urusannya jelas Wa idza ra'an nasa fiha bila dia melihat manusia berselisih padanya fahada yufti bi annaha halalun yang ini berfatwa bahwa ini halal wa hada yufti bi annaha haramun yang ini berfatwa dia adalah haram tawaqqaf wa bta'id anha tawaqquf menjauh darinya li'anna al-khilafa fiha dalilun ala annaha mushtabahatun. لأن الخلاف فيها دليل على أنها مشتبهة. Terjadinya perselisihan dalam perkara itu sebagai tanda bahwa ini syubhat. Kemudian kata beliau, وقال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام Siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Idza tasahalta fil mushtabihat wa akhadtaha wa qulta ma dama fiha khilafun fala ba'sa fiha bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara syubhat engkau mengambilnya dan engkau menyatakan selama masalahnya masih diperselisihkan ya berarti tidak mengapa maka yang demikian ini kata Syekh Hafizahullahu taala fahada yajurruka ila an taqa'a haram ini akan menyeretmu untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Karena bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara syubhat, pada akhirnya engkau akan bermudah-mudahan dengan perkara yang jelas-jelas haram. Wahada khatarun azimun. Ini bahaya besar. Bahaya besar. Ketika manusia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dalam perkara yang diperselisihkan, maka dia akan berani untuk menerjang sesuatu yang sudah disepakati keharamannya dan ia benar-benar tidak menjaga agama dan tidak pula kehormatannya. Maka ini barakallahu fikum kata Syekh ini adalah bencana musibah yang terjadi saat ini. Fabaabuhum yaqul sebagian mereka menyatakan madama fi dzalika khilafun selama masih terjadi khilaf falaisa alayya harajun an akhidha bi ayyi qawlin syi'tu minal aqwal untuk mengambil pendapat manapun yang aku inginkan dari berbagai pendapat yang ada. Naqulu la. Kita katakan kata Syekh Hafizahullah tidak. Bala alaika antataharra al-halal. Bahkan yang wajib bagimu adalah memeriksa, menyelidiki yang halal, memastikannya. Karena perbuatanmu itu tadi, sikap demikian yang ada padamu ini, akan menyeretmu untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Dan engkau benar-benar tidak menjaga agama dan kehormatanmu. Sehingga wal khilafu la yusawwigu 'alaika al fi hadha Adanya perselisihan bukan berarti membolehkan bagimu untuk terjatuh padanya. Lah. Berhati-hatilah. Pastikanlah agar engkau tidak terjatuh ke dalam penyesalan. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang kata Syekh, bila ingin melewati sebuah jalan dan dia tidak tahu apakah jalan ini aman, tidak ada begal padanya, tidak ada binatang buas ataukah tidak, sama sekali kosong. Tidak punya pengalaman. Maka hendaknya dia menjauhinya. Karena perkaranya masih samar bagi dia. Dan kemungkinan tidak aman. Kemungkinannya tidak aman. Tinggalkan. Ini dalam perkara dunia. Hendaknya jangan memaksakan diri. Jangan menjerumuskan dirimu ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam perkara dunia. Fakaifa fi din alladhi huwa a'zam. Lalu bagaimana dengan urusan agama yang jauh lebih besar? Maka hadis ini padanya terdapat pelajaran dan penjelasan tentang penetapan al-wara, sifat kehati-hatian dan bahwasanya manusia sangat bagus untuk mengambil memegang sifat al-wara berhati-hati memiliki kewaspadaan yang tinggi karena itu lebih selamat baginya dan lebih menjauhkan untuk dia tergelincir pada kesalahan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini yang semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi amalan kita, menerima amalan kita. Allah jadikan semua yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.